Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Yang telah memberikan kepada kita Begitu banyak kenikmatan Dan kenikmatan yang paling besar Adalah kita diberikan hidayah kepada agama Islam ini. Salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Ikhwani ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Sebuah materi Yang cukup penting Diketahui oleh orang-orang Yang telah dimudahkan oleh Allah SWT Datang ke kota Madinah ini Yaitu tentang Keutamaan kota Madinah dan juga adab-adab berziarah ke kota ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Al-Madinah ini adalah kota yang sudah cukup lama. Kota ini yang pertama kali datang ke sini adalah orang-orang Yahudi yang mereka berhijrah dan mereka sudah menempati kota Madinah ini sejak abad yang pertama atau kedua miladi atau masehi. Dan di antara kabilah yang paling besar di antara kabilah-kabilah orang Yahudi adalah tiga kabilah. Yang pertama adalah Bani Quraidah, kemudian yang kedua adalah Bani Nadir, kemudian yang ketiga adalah Bani Qainuqa. Kemudian pada awal abad yang ketiga Masehi Datanglah orang-orang Arab Yang berhijrah ke kota Madinah ini Yang berasal dari Yaman Mereka adalah kaum Khazraj Dan juga Aus Dua kabilah Arab Yang datang hijrah ke kota Madinah ini Kemudian masing-masing dari Khazraj dan juga Aus ini bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Aus maka bersekutu dengan Bani Quraidah dan juga Bani Nadir. Adapun orang-orang Khazraj maka bersekutu dengan Bani Qainuqa. Dan terjadi perang besar antara dua kabilah Arab ini yaitu kaum Khazraj dengan kaum Aus sampai akhirnya Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka yaitu kaum Khazraj dan juga kaum Aus Allah berikan hidayah kepada mereka untuk masuk Islam kota ini sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke sini bernama Yathrib nama lama dari kota ini adalah Yathrib Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa idz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib, la muqama lakum farji'u." Allah menceritakan tentang ucapan orang-orang munafik yang mereka ucapkan kepada orang-orang muslimin pada waktu perang Parit, perang Khandaq. Ketika salah seorang atau sebagian mereka, sekelompok mereka yaitu orang-orang munafik berkata kepada orang-orang Islam, "Ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib." Yang dimaksud dengan Yathrib di sini adalah Al-Madinah. Dan ini adalah nama lama dari kota Madinah. Kemudian setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, ke kota ini, maka beliau SAW merubah nama Yathrib ini menjadi Al-Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma kana li ahli al-madinati wa man haulahum min al-a'rab ay yatakhallafu ar rasulillah Allah mengatakan tidak pantas bagi orang-orang Madinah yaitu kaum muslimin wa man haulahum min al-a'rab dan orang-orang yang ada di sekitar di sekitar mereka dari orang-orang Badui Arab ay yatakhallafu ar rasulillah tidak pantas bagi mereka untuk ketinggalan berperang bersama Rasulullah SAW. Allah mengatakan maka nali ahli Madinah tidak pantas bagi penduduk Al Madinah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kota ini setelah hijrahnya Rasulullah SAW memiliki nama baru yaitu Al Madinah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa min ahlil Madinati maradu 'alan nifaq. Dan di antara penduduk Madinah ada di antara mereka yang terus-menerus di dalam kenifakan. Ini juga penyebutan Allah Subhanahu wa taala terhadap nama kota ini Al-Madinah. Ini adalah nama baru bagi kota ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota yang mulia ini. Kemudian di antara nama kota Al-Madinah adalah At-Tabah dan juga At-Taibah. Taubah dan juga Taibah ini adalah nama di antara nama-nama kota Al-Madinah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dan kalimat Taubah dengan Taibah ini berasal dari kata Taib yang artinya adalah suatu yang baik. Maksudnya adalah kota yang baik kota yang penuh dengan kebaikan. Nah, untuk di zaman sekarang, ini kota ini terkenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalimat Al-Munawwarah artinya adalah yang diberikan cahaya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah yang diberikan cahaya keislaman. Artinya kota ini menjadi bercahaya setelah masuk Islam ke dalam kota ini. Makanya dinamakan Al-Madinatul Munawwarah Kota Madinah yang diberikan cahaya Untuk di zaman sekarang Nama ini, ini yang sering dipakai dan tersebar Adapun di zaman dulu Yang dipakai di dalam kitab-kitab para ulama Mereka hanya menyebutkan Al-Madinah Atau Al-Madinah An-Nabawiyah Atau Madinatul Nabi Ini yang dipakai oleh para ulama zaman dulu Kemudian di antara keutamaan kota Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke sini disebutkan oleh para ulama di dalam hadis-hadis yang sahih hadis-hadis yang menunjukkan tentang beberapa keutamaan kota Al-Madinah An-Nabawiyah ini. Saya sebutkan di sini tiga di antara keutamaan kota Al-Madinah ini. Yang pertama, di antara keutamaan kota Madinah bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kota ini sebagai tanah haram. Setelah kota Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni haramtul Madinah. Kata beliau SAW, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah. Dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Al-Madinah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan maksud mengharamkan adalah menunjukkan keharaman. Adapun yang mengharamkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan juga Rasulullah SAW Tugas mereka adalah menampakkan keharaman tersebut Di hadapan manusia Apa yang dimaksud dengan Diharamkan di sini Disebutkan di dalam hadis Bahasanya beliau SAW mengatakan ini haram haramtul madinah Atau ini haram, haramtu Ma baina labaitai al-madinah ayuqta'a idahuha au yuqtala sayduha Beliau SAW mengatakan Sesungguhnya aku telah mengharamkan Apa yang ada di antara dua labah kota Madinah Labah artinya adalah lahar yang dingin Yang ada di sebelah timur dan juga barat kota Madinah Beliau SAW mengatakan Aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah ayyuqta'a idahuha supaya tidak dipotong pohon-pohonnya. Maksud dari pohon-pohon di sini adalah pohon-pohon yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Maka ini tidak boleh dipotong kalau itu berada di tanah haram. Adapun pohon-pohonan yang dirawat oleh manusia seperti yang ada di taman-taman atau di kebun-kebun kurma maka ini boleh dipotong kemudian beliau mengatakan au yuqtala saiduha demikian pula diharamkan untuk dibunuh hewan-hewan buruan yang ada di kota atau di tanah haram ini kemudian yang dimaksud dengan tanah haram adalah daerah yang sudah ditentukan batas-batasnya oleh syariat yang masuk dengan tanah haram adalah daerah di kota Madinah yang sudah ditentukan batas-batasnya oleh syariat. Sudah ada batasnya, batas utara, batas selatan, batas timur maupun barat ini sudah ada batasnya. Batas utara adalah Bukit Thaur. Bukit Thaur ini berada di sebelah belakang dari Gunung Uhud Adapun sebelah selatan maka ini sampai bukit air yang letaknya kurang lebih setelah Mikot Dul Hulaifah Beliau SAW mengatakan Al-Madinatu haramun Ma baina airin ila thaur Beliau SAW mengatakan Madinah itu adalah tanah haram Dari mana? Dari air Yang ada di sebelah selatan Ila thaur Sampai ke bukit Thor yang letaknya di, di sebelah belakang Gunung Uhud. Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini adalah batas utara dan juga selatan. Adapun batas timur dan barat adalah yang tersebut di dalam hadis yang sudah kita sebutkan yaitu labah. Labah sekali lagi ini adalah lahar dingin. Jadi kota Madinah ini sebelah timur dan juga baratnya ini adalah bahnya yaitu adalah lahar Sebelah barat ini dinamakan dengan Al-Wabirah Adapun sebelah timur Ini dinamakan dengan Waqim Dan ketika Rasulullah SAW Di waktu perang Khandak Itu perang parit yang terjadi pada Tahun kelima Hijrah eh, Hijriyah Maka beliau menghubungkan antara dua labah ini antara Al-Wabirah yang ada di sebelah barat dengan Waqim yang ada di sebelah timur. Ini boleh hubungkan dengan menggali parit. Ini adalah batas tanah haram yang sudah ditentukan oleh syariat kita. Nah, untuk di zaman sekarang kota Madinah ini sudah berkembang. Sudah semakin luas. Sehingga ada sebagian kota Madinah yang ada di luar tanah haram. Tidak semua kota Madinah berada di tanah haram Tapi ada sebagian kota Madinah yang ada di luar tanah haram Kemudian di antara keutamaan kota Madinah yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah SWT supaya Allah memberkahi kota ini. Beliau SAW mengatakan Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina yang artinya ya Allah berkailah untuk kami di dalam buah-buahan kami dan berkailah untuk kami di dalam kota kami dan makna dari berkah adalah tambahan kebaikan dan juga langgengnya kebaikan tersebut itu maksudnya jadi kalau seseorang meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu maka maksudnya adalah supaya ditambah kebaikan di dalam sesuatu tersebut dan supaya dilanggengkan kebaikan tersebut. Jadi al-barakah maknanya adalah ziyadatul khair wa Bertambahnya kebaikan dan juga langgengnya kebaikan tersebut. Itu dinamakan dengan al-barakah. Jadi Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah supaya Allah SWT memberkahi kota ini. Dan yang dimaksud dengan berkah adalah yang kita sebutkan tadi Jadi bukan yang dimaksud Bahasanya boleh kita Mengambil Barang-barang yang ada di sini Seperti misalnya mengambil tanah Atau mengambil batu Dengan keyakinan bahasanya itu berbarokah Bukan, bukan itu maksudnya Dan juga bukan maksudnya kita Diperbolehkan untuk mengusap-usap Apa yang ada di kota Madinah ini Dengan keyakinan bahasanya itu berbarokah jadi maksud dari sabda Nabi SAW Meminta keberkahan Terhadap kota ini adalah minta supaya Diperbanyak kebaikan yang ada di Kota Madinah ini Dan juga supaya dilanggengkan Kebaikan yang ada di kota Madinah ini Kemudian di antara keutamaan-kota Madinah Yang disebutkan di dalam hadis yang sahih Adalah bahasanya Rasulullah SAW Telah mendorong umatnya Supaya tinggal di kota Madinah ini tinggal di kota Madinah ini dan meninggal di kota Madinah ini. Beliau SAW mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni asfa'u liman yamutu biha." Beliau SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota ini karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidhi. Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota Madinah karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang tinggal di kota ini dan meninggal di kota ini. Bahwasanya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat bagi bagi mereka. Ini adalah di antara keutamaan-keutamaan kota Al-Madinah dan di sana masih banyak ya keutamaan-keutamaan yang lain. Bahkan di sana ada tesis khusus yang berkaitan dengan hadis-hadis yang isinya adalah keutamaan keutamaan kota Al-Madinah An-Nabawiyah ini. Masuk kita kepada poin yang kedua yaitu tentang adab-adab berziarah di kota Rasulullah SAW ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Di sana ada lima tempat Yang disyariatkan untuk diziarahi Di kota Madinah ini Lima tempat tersebut Adalah dua masjid Dengan tiga kuburan Dua masjid Dengan tiga kuburan Masjid yang pertama adalah Al-Masjidun Nabawi. Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini dibangun pada tahun pertama Hijrah. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota ini, maka hal yang pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Dan beliau masuk ke kota Madinah pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal dari tahun pertama Hijriah. Yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Karena ini menunjukkan ini menunjukkan tentang pentingnya peranan masjid. Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan beliau membangun masjid ini selama 12 hari. Selama 12 hari. Dan selama 12 hari tersebut Beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari Yang rumahnya kurang lebih di sebelah tenggara Masjid Nabawi saat itu ya, sebelah tenggara Timur selatan dari Masjid Nabawi Setelah menyelesaikan masjid ini Maka beliau baru membangun rumah beliau Dan saat itu beliau SAW memiliki dua istri Setelah meninggal Khadijah Beliau menikah dengan Saudah bintu Zam'ah kemudian menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau datang ke sini, beliau memiliki dua istri. Kemudian beliau membangun dua rumah di sebelah timur Masjid Nabawi. Sebelah timur Masjid Nabawi. Dan di awal beliau membangun ukuran masjid ini hanya sekitar 30 meter kali 35 meter. 30 meter dikali 35 meter baru setelah itu diperluas. Tujuh tahun kemudian, pada tahun yang ketujuh setelah perang Khaybar, Rasulullah SAW memperluas masjid ini menjadi 50 kali 50 meter kurang lebih. Masjid ini hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu memiliki pahala yang besar bagi orang yang sholat di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda Salatun fi masjidi hadha Khairun min alfi salatin fi masiwahu Illal al haram Salat sekali di masjidku ini kata beliau Itu lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Karena salat sekali di masjidil haram Ini seratus ribu kali lipat daripada salat di masjid yang lain Beliau mengatakan solat sekali di masjid ini Yaitu di masjid Nabawi Lebih baik daripada seribu kali Solat di masjid yang lain Hadis ini sahih Diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Menunjukkan kepada kita tentang pahala yang besar Keutamaan yang besar Bagi orang yang bisa solat di masjid Nabawi ini Karena solat sekali di sini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa butuhnya kita kaum muslimin terhadap kebaikan-kebaikan, terhadap pahala, terhadap hasanat. Karena nanti pada hari kiamat akan ditimbang kebaikan-kebaikan kita dengan kejelekan-kejelekan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya dia akan berada di dalam kehidupan yang meridhakan, yang akan memuaskan yaitu ke dalam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang yang berat timbangannya. Berat timbangan kebaikannya di atas timbangan kejelekannya. Ini menunjukkan butuhnya kita untuk memperbanyak ganjaran dan juga kebaikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan bagi orang yang bisa datang ke kota Madinah untuk memperbanyak amal solehnya Memperbanyak timbangan kebaikannya Dengan cara bagaimana? Dengan cara memperbanyak solat di masjid Nabawi Satu kali solat Itu seperti seribu kali solat di masjid yang lain Solatun fi masjid hadha Khairun min alfi salatin fi masiwahu illa al-masjid al-haram Solat sekali di masjidku ini lebih baik Seribu kali lipat daripada solat di masjid yang lain Kecuali masjidil haram dan inilah tujuan utama kita datang ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat di Masjid Nabawi. Ini adalah tujuan yang pertama dan utama. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, La تشد الرحال illa إلى ثلاثة مساجد. Tidak boleh kita berpayah-payah bepergian ke sebuah tempat untuk melakukan ibadah, melakukan solat, kecuali ketiga masjid saja. Al-Masjidil Haram Yaitu di Masjidil Haram Wa Masjid Hadha dan juga masjidku ini Wal Masjidil Aqsa Dan juga Masjidil Aqsa Ini adalah tiga masjid yang kita didorong Dan dianjurkan untuk berpayah-payah bepergian ke sana Karena banyaknya pahala yang akan kita dapatkan ketika kita sholat di sana Seratus ribu kali lipat di Masjidil Haram seribu kali di sini puluh kali di Masjidil Aqsa kita dianjurkan dan disunahkan untuk pergi ke sana melakukan sholat. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan utama kedatangan kita ke kota Madinah ini adalah untuk berziarah ke masjid Rasulullah SAW dengan cara melakukan sholat di dalamnya. Jadi ini adalah tujuan utama kita dan tujuan pertama kita. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya keutamaan seribu kali lipat ini mencakup sholat fardu dan juga sholat sunnah. Jadi keutamaan seribu kali lipat bukan hanya sholat fardu saja dan juga bukan sholat sunnah saja, tapi mencakup kedua-duanya. Karena beliau SAW mengatakan sholatun fi masjidi, satu sholat di masjidku ini. Ini adalah menunjukkan bahwasanya kalimat salat ini adalah mutlak. Artinya mencakup salat fardu maupun salat sunnah. Beliau SAW tidak mengikat dengan salat fardu dan juga tidak mengikat dengan salat sunnah. Beliau mengatakan salatun, sekali salat. Ini mencakup salat fardu maupun salat sunnah. Jadi kalau kita salat misalnya salat duha di Masjid Nabawi, maka pahalanya seperti seribu kali salat duha di masjid yang lain. Sholat duhur sekali di Masjid Nabawi Pahalanya seperti seribu kali sholat duhur Di masjid yang lain Dan seterusnya Jadi pahala seribu kali lipat Ini mencakup sholat fardu Maupun sholat sunnah Kemudian Pahala seribu kali lipat ini Bukan hanya khusus untuk masjid yang asli Yang tadi kita sebutkan Ukurannya di zaman Nabi Muhammad SAW adalah 50 meter kali 50 meter. Bukan. Jadi keutamaan seribu kali lipat mencakup masjid yang asli dan juga masjid yang diperluas. Dan masjid Nabawi ini sudah beberapa kali diperluas. Sampai sekarang sudah 10 kali diperluas. Dan terakhir kali adalah perluasan Malik Abdullah ke arah timur. Meskipun yang diperluas hanya halamannya saja. Adapun perluasan masjid, bangunan masjid, maka ini dilakukan oleh Raja Fahad rahimahullah kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sehingga bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan ini adalah perluasan yang paling besar selama sejarah kota Madinah, selama perluasan Masjid Nabawi. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau juga memperluas Masjid Nabawi ketiga arah yaitu ke arah kiblat, ke arah depan, kemudian ke arah barat dan juga ke arah utara. Sebelah timur tidak diperluas karena di situ ada rumah-rumah istri Rasulullah SAW dan juga ada kuburan Rasulullah SAW. Di zaman Uthman juga demikian. Beliau memperluas Masjid Nabawi ke tiga arah, ke arah kiblat, ke arah barat dan juga ke arah utara. Kemudian di zaman Walid bin Abdul Malik tahun 90 Hijriah kurang lebih beliau memperluas ke arah timur. Dan saat itu istri-istri Nabi SAW sudah meninggal semuanya. Kemudian beliau membeli rumah-rumah tersebut dan memperluas Masjid Nabawi ke arah timur. Kemudian setelah itu khalifah-khalifah yang lain sampai yang terakhir adalah Raja Abdullah hafizahullah taala beliau memperluas Masjid Nabawi meskipun yang diperluas adalah halaman saja itu ke arah timur. Jadi keutamaan seribu kali lipat ini mencakup masjid yang asli yang ada di zaman Nabi SAW maupun masjid yang merupakan perluasan. Dalilnya apa? Dalilnya dua khalifah yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berdua memperluas Masjid Nabawi ini ke arah selatan yaitu ke arah kiblat padahal arah kiblat ini ada imam dan juga ada saf yang pertama yang merupakan sebaik-baik saf bagi laki-laki seandainya perluasan itu tidak mengambil hukum asal niscaya mereka berdua yaitu Umar bin Khattab dengan Uthman bin Affan tidak memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Kenapa? Karena di situ ada imam dan juga ada sof yang pertama, yang merupakan sof yang terbaik bagi laki-laki. Jadi seandainya perluasan itu tidak mengambil hukum asal, niscaya mereka tidak memperluas Masjid Nabawi ini ke arah ke arah kiblat, tetapi memperluas hanya ke arah barat atau ke arah utara saja. Dan saat itu para sahabat masih banyak yang hidup Dan mereka mengikrarkan Menyetujui apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiallahu anhu Dengan Uthman bin Affan Ini menunjukkan kepada kita bahasanya Pahala seribu kali lipat Ini bisa didapatkan bagi orang yang sholat di Masjid yang asli maupun yang Ada di perluasan Apa hukum orang yang sholat Di halaman Masjid Nabawi Apakah dia mendapatkan seribu kali lipat atau tidak Para ulama berbicara tentang masalah halaman masjid Apakah itu mengambil hukum masjid atau tidak Artinya seseorang apabila duduk di halaman masjid Apakah dia harus tahiyatul masjid Sebagaimana kalau dia masuk ke dalam masjid atau tidak Ini para ulama berbicara Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya halaman masjid itu mengambil hukum masjid apabila ada pagarnya. Apabila halaman masjid ada pagarnya, maka dia mengambil hal, hukum halaman masjid, mengambil hukum masjid. Seperti yang kita lihat di Masjid Nabawi ini. Halaman Masjid Nabawi ini dipagari. Oleh karena itu yang pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi sekarang ini maka dia insya Allah mendapatkan seribu kali lipat. Dan itu yang dikuatkan oleh sebagian guru-guru kita yang ada di sini. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi ini mendapatkan seribu kali lipat. Namun kita nasihatkan kepada jamaah sekalian, selama di dalam masjid ini masih kosong, dan masih ada tempat untuk kita sholat di dalam Maka sebaiknya kita sholat di dalam masjid Yang pertama supaya kita keluar dari khilaf para ulama Karena ada sebagian di antara mereka yang mengatakan bahwasanya halaman masjid Itu tidak mengambil hukum masjid Kalau kita masuk ke dalam kita keluar dari khilaf Artinya kita insya Allah mendapatkan seribu kali lipat tanpa ada keraguan Kemudian yang kedua, kita mendapatkan pahala memenuhi soft yang lebih awal. Karena sebaik-baik soft bagi laki-laki adalah yang yang pertama, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Kalau kita masuk ke dalam masjid, maka kita bisa melaksanakan sunnah ini, yaitu lebih e, menyempurnakan soft yang awal sebelum yang kedua dan ketiga. Oleh karena itu nasihat saya, selama kita masih bisa untuk masuk ke dalam, ke dalam masjid maka kita masuk ke dalam masjid. Kemudian di dalam masjid ini ada sebuah daerah, ada sebuah tempat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga. Beliau SAW mengatakan, Ma bayna bayti wa mimbari Raudhatun min Riyadil Jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan rumah-rumah Rasulullah SAW itu berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Kemudian mimbar beliau itu kurang lebih berada di dalam masjid agak ke barat. Jadi dari pertengahan lebih condong ke barat. Itu adalah letak mimbar Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, antara rumahku dengan mimbarku ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari taman di antara taman-taman surga. Sebagian mengatakan bahwasanya tempat ini kelak akan dipindahkan ke dalam surga. Dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama yang tidak sedikit. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya tempat ini disunahkan kita melakukan beberapa ibadah di mana ibadah-ibadah tersebut adalah sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan untuk melakukan ibadah di mana ibadah-ibadah tersebut adalah sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya adalah melakukan salat-salat sunnah dan juga membaca Al-Quran dan juga zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendapat yang kedua ini, ini yang dikuatkan oleh sebagian guru-guru kita yang ada di sini. Bahwasanya disunahkan bagi kita untuk melakukan solat-solat sunnah di sana, melakukan e, membaca Al-Quran dan juga berzikir. Adapun solat fardu maka tetap disunahkan bagi laki-laki untuk berada di saf yang pertama. Kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin bahasanya orang yang datang ke kota Madinah maka disunahkan dia untuk sholat arba'in yaitu mengerjakan 40 sholat wajib di kota Madinah ini atau di masjid Rasulullah SAW ini yaitu kurang lebih 8 hari mengerjakan 40 sholat wajib mereka mengatakan sunnah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnad beliau Rasulullah SAW mengatakan man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adab wa bari'a minan nifaq yang artinya Barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat Tidak pernah ketinggalan Sekalipun dari sholat tersebut Mengerjakan 40 sholat Di masjid Rasulullah SAW Tidak pernah ketinggalan Sekalipun dari sholat tersebut Maka akan ditulis baginya Berlepas diri dari Terbebas dari neraka Terbebas dari uh, eh, adab dan juga terbebas dari kenifakan. Barang siapa yang salat di Masjid Rasulullah SAW selama 40 salat dan tidak pernah ketinggalan satu salat pun akan dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari adab dan juga terbebas dari kenifakan. Hadis ini diwatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Namun sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya hadis ini doif karena di dalam sanatnya Ada seorang rawi Yang dihukumi oleh para muhaddithin Para ahlul hadis, bahwasanya rawi ini adalah majhul Artinya tidak diketahui keadaannya Apakah dia ini thikah atau tidak Dia ini kuat hafalannya atau tidak Yang bernama Nubed Ibnu Amr Ini orangnya majhul Tidak diketahui keadaannya Nah, sebuah hadis apabila di dalam sanadnya ada seorang rawi yang majhul yang tidak diketahui keadaannya, maka hadis ini dhaif. Oleh karena itu banyak para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Oleh karena itu silakan kita memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetapi tanpa dibatasi dengan bilangan. 40 sholat, 30 sholat, 20 sholat Yang jelas selama kita berada di kota Madinah Kita memperbanyak sholat di Masjid Nabawi Berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya sholat sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain Kecuali Masjidil Haram Jadi kita memperbanyak sholat di Masjid Nabawi Berdasarkan hadis yang sahih Kemudian tempat yang kedua yang disunahkan untuk diziarahi adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba ini posisinya kurang lebih di sebelah selatan kota Madinah yang jaraknya kurang lebih dari sini 5 kilo. Dahulu Rasulullah SAW sebelum beliau datang ke kota Madinah ini, beliau mampir ke desa Kuba. Di desa Kuba, beliau tinggal di sana ada sebuah riwayat 5 hari, di dalam riwayat yang lain 14 hari. Selama beliau tinggal di sana, beliau membangun Masjid Kuba. Dan masjid ini telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya masjid ini dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu Wallahu yuhibbul mutahhirin Sungguh masjid yang dibangun dari awalnya di atas ketakwaan itu lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Maksudnya di sini adalah masjid Kuba. Karena kisahnya saat itu ada orang-orang munafik mereka membangun masjid di samping masjid Kuba. Di mana masjid ini dibangun oleh orang-orang munafik tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam yang ada di kota Madinah. Akhirnya Allah SWT melarang Rasulullah SAW untuk sholat di masjid ini. Karena masjid ini dibangun di atas, bukan di atas ketakwaan. Tapi dibangun supaya mem memecah belah umat Islam. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahakku an taquma fih. Masjid yang sejak awal dibangun di atas ketakwaan itu lebih berhak untuk engkau sholat di di dalamnya. Maksudnya adalah masjid Kuba. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala karena memang yang membangun pondasi masjid Kuba itu sendiri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Man tatahara fi baitihi Thumma ata masjid kuba Fasalla fihi salatan Kana lahu ka ajri umrah Barang siapa yang bersuci dari rumahnya Kemudian datang ke masjid kuba dan solat di dalamnya sebuah solat, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Hadis ini diriwatkan oleh Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Menunjukkan tentang keutamaan Masjid Kuba bahwasanya solat sekali di sana itu mendapatkan pahala umrah. Dan Rasulullah SAW diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau SAW setiap pekannya beliau datang ke Masjid Kuba kadang beliau jalan kaki, kadang beliau naik kendaraan. Fasalla fihi salatan. Kemudian beliau salat di dalamnya sebuah salat. Dan ini menunjukkan bahwasanya pahala umrah ini bisa kita dapatkan dengan salat fardu maupun dengan salat sunnah. Karena beliau SAW, karena eh, Umar bin eh, Abdullah bin Umar di sini mengatakan, fasalla fihi salatan Kemudian beliau sholat di dalamnya sebuah sholat Artinya sholat apa saja Entah itu sholat fardu Maupun sholat sunnah Maka kita akan mendapatkan pahala umrah Yang dimaksud dengan kulla sabatin Di dalam hadisnya Abdullah bin Umar Setiap eh, setiap Sabtu di sini Yang dimaksud adalah setiap pekan Jadi kalimat sabat yang ada di dalam hadis Tersebut itu bukan hari Sabtu hari yang datang setelah hari Jumat bukan. Tapi yang dimaksud dengan sabat di sini adalah setiap pekannya. Karena apa? Karena kalau yang dimaksud dengan hari yaitu hari Sabtu yang datang setelah hari Jumat, maka niscaya hadis tersebut akan mengatakan as-sabat yaitu ditambah al di depan sabat. Jadi lain antara as-sabatu dengan sabatun. Kalau ditambah dengan al di depan Maka maknanya adalah hari Yaitu hari Sabtu Tapi kalau tanpa al Sabetun Maka yang dimaksud adalah setiap pekan Yaitu satu pekan Di antara dalilnya Sebagian sahabat dulu Ketika pernah terjadi Hujan Di kota Madinah ini selama seminggu penuh Kemudian sebagian sahabat mengatakan Ma ra'ayna syamsa sabatan kami tidak melihat matahari selama satu pekan. Ya beliau mengatakan kami tidak pernah kami tidak melihat matahari sabetan. Yang dimaksud adalah setiap eh, satu satu pekan. Jadi yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar kullah sabetin. di dalam ucapan beliau maksudnya adalah setiap pekannya. Artinya Rasulullah SAW dulu berkunjung ke Masjid Kuba ini setiap pekan. Artinya tidak ada keharusan untuk mengunjungi Masjid Kuba pada hari Sabtu pada hari apa saja kita datang ke sana insya Allah kita dapat pahalanya Kemudian yang ketiga Tempat yang disunahkan untuk diziarahi Adalah kuburan Rasulullah SAW Dan juga dua orang sahabat beliau Yaitu Abu Bakar Dengan Umar Ibn Al-Khattab radhiallahu anhu. Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah Dan dikuburkan Di kamar Aisyah radhiallahu anha karena ini adalah termasuk kekhususan dan keistimewaan para nabi Apabila mereka meninggal di sebuah tempat Maka dikuburkan di tempat tersebut Semua nabi Ketika Rasulullah SAW meninggal Para sahabat radhiallahu anhu mereka berselisih pendapat di mana mereka akan menguburkan Rasulullah SAW Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq Yang beliau adalah orang terdekat Rasulullah SAW beliau mengatakan sami'tu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku telah mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang tidak pernah aku lupa. Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi alladhi yuhibbu ayyudfana fihi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia suka dikuburkan di tempat tersebut. Akhirnya oleh para sahabat radhiyallahu anhum dikuburkanlah Rasulullah SAW di tempat beliau meninggal, yang posisinya adalah di sebelah di pojokan rumah, di pojokan kamar Aisyah, di sebelah barat e, arah barat selatan, yaitu barat daya. Itu pada tahun 11 Hijriah. Dua tahun kemudian meninggal Abu Bakar As-Siddiq dan dikuburkan persis di belakang Rasulullah SAW. Itu sebelah utaranya dan kepala Abu Bakar sejajar dengan pundaknya Rasulullah SAW. Jadi agak ke bawah. Sepuluh tahun kemudian meninggal Umar bin Khattab radhiallahu anhu dan dikuburkan di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Dan kepala Umar bin Khattab sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga posisinya seperti tangga. Mereka semuanya dikuburkan di dalam kamar Aisyah radhiallahu anha yang ukurannya sekitar 3 meter kali 5 meter. Itu kamar Aisyah. Sedangkan Aisyah sendiri beliau membuat kamar di sebelah samping. Yaitu sebelah samping atau sebelah timur kuburan. Membuat kamar kecil sampai beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah dan dikuburkan di kuburan Baki yang ada di sebelah tenggara dari Masjid Nabawi. Apa yang kita lakukan ketika berziarah ke sana? Kita datang dari depan. Kemudian ketika kita sampai ke depan kuburan Rasulullah SAW, kita menghadap ke kuburan dan mengucapkan salam. Kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah Warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kita mengucapkan salam untuk Abu Bakar As-Siddiq Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada Umar, Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu kita pergi dan kalau kita ingin mendoakan mereka maka boleh kita mendoakan tapi tidak menghadap ke ke arah kuburan. Tapi menghadap ke arah kiblat. Karena ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berziarah ke makam Rasul Abu Bakar dan juga Umar beliau mengucapkan salam setelah itu beliau menghadap ke kiblat dan men mengangkat tangannya kemudian berdoa mendoakan untuk Rasulullah SAW Abu Bakar dan juga Umar jadi ketika kita mengucapkan salam silahkan kita menghadap ke kuburan tapi ketika kita mendoakan untuk mereka maka kita menghadap ke kiblat dengan mengangkat tangan Kemudian perlu kita menghindari beberapa perkara yang dilarang secara syariat ketika kita berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama, dilarang keras kita berdoa kepada Rasulullah SAW, meminta kepada beliau. Karena yang namanya doa ini adalah ibadah. Termasuk di antara meminta doa beliau. Ini juga termasuk berdoa dan ini tidak diperbolehkan karena yang namanya doa ini adalah ibadah dan yang namanya ibadah harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Artinya kalau doa adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah siapapun dia. Meskipun itu adalah seorang nabi ataupun seorang malaikat, tidak boleh diserahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dilarang kita ketika kita mengucapkan salam posisi kita seperti kalau orang sholat yaitu dengan meletakkan kedua tangan di atas dada ya ini tidak diperbolehkan ketika kita mengucapkan salam biasa saja ya dengan melepaskan tangan kemudian kita mengucapkan salam kemudian juga dilarang kita bertamasoh yaitu mengusap-ngusap dinding di sekitar makam Rasulullah SAW karena ini tidak ada tuntunannya di dalam agama kita Bahkan ini adalah merupakan perantara menuju kesyirikan kepada Allah SWT Kemudian di antara hal yang dilarang adalah dilarang kita terlalu sering berziarah ke makam Rasul SAW Karena Rasulullah SAW melarang Beliau mengatakan La taja'alu qabri aidan وصلوا alaiya aina makuntum, Fa inna salatakum tablughuni Kata beliau SAW, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Aid maksudnya adalah tempat yang sering diziarahi. Sehari dua kali, tiga kali ke sana. Maka ini termasuk sering. Artinya menjadikan kuburan Rasul sebagai tempat yang sering diziarahi. Kata Rasulullah SAW, La taja'alu qabri aidan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid Tempat yang sering dijarai Wasallu alaiya ainama kuntum Kalau kalian ingin bersolawat Bersolawatlah dimanapun kalian berada Fa inna salatakum tablughuni Karena sesungguhnya solawat kalian Itu akan sampai kepadaku Meskipun apa? Meskipun kita tidak langsung datang ke sana Solawat kita yang kita baca kita di Indonesia, di pesawat, di mana saja itu akan sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jangan kita terlalu sering berziarah ke makam Rasul. Bukan karena kita tidak cinta kepada Rasul, justru karena cinta kita, kita mengikuti apa yang beliau sabdakan. Beliau mengatakan, La taja'alu qabri aidan. Janganlah kalian, umatku, menjadikan kuburanku sebagai aid. Ini adalah perintah atau larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian dilarang juga kita tawaf di sekitar kuburan Rasulullah SAW. Dan tawaf ini adalah kekhususan dari Ka'bah. Kemudian perlu diketahui di sini ada sebagian saudara-saudara kita yang ketika melihat saudaranya mau datang ke Madinah, dia menitipkan salam, mengatakan tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Kita katakan sebenarnya tidak perlu kita menitipkan salam kepada manusia karena Allah Swt telah menciptakan para malaikat-malaikat yang tugas mereka adalah menyampaikan salam dari umat Rasulullah SAW kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin Yuballiguna an umatis salam. Sesungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di permukaan bumi tugasnya adalah yuballighuna an ummati salam. Menyampaikan salam dari umatku. Jadi salam yang kita ucapkan itu akan disampaikan oleh para malaikat. Seandainya kita tidak menitipkan salam kepada manusia, maka itu sudah disampaikan oleh para malaikat yang mereka adalah tentunya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Kemudian yang keempat, di antara tempat-tempat yang dizarai dan disyaratkan dizarai di kota ini adalah kuburan Baqi yang posisinya kurang lebih ada di sebelah timur Masjid Nabawi. Kuburan Baqi ini adalah kuburan yang lama dan yang pertama kali dikuburkan di sana adalah para sahabat radhiyallahu anhum pada tahun 2 Hijriah. Ada yang mengatakan yang pertama adalah Uthman bin Mas'un Beliau adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW Ada yang mengatakan As'ad bin Zurarah Al-Ansari Setelah itu para sahabat yang lain Dikuburkan di sana Di antaranya adalah istri-istri Nabi Yang sembilan Kemudian putri-putri beliau yang jumlahnya ada empat Kemudian putra beliau Ibrahim Cucu beliau Hasan bin Ali Abbas, paman Rasulullah SAW Safiyah, bibi beliau Abu Hurairah Abdullah bin Mas'ud Sa'ad bin Nabi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan juga yang lain. Kemudian setelah itu banyak penduduk Madinah yang dikuburkan di sana sampai hari ini. Jadi setiap orang yang kita solatkan di Masjid Nabawi setelah solat lima waktu itu langsung dikuburkan di Masjid Nabawi. Eh langsung dikuburkan di kuburan Baqi. Jadi Baqi ini adalah kuburan lama, umurnya sudah 1400 tahun lebih. Dan untuk saat ini kuburan para sahabat radhiyallahu anhum sudah tidak diketahui dengan pasti. Tidak diketahui ini kuburan siapa, ini kuburan siapa. Sebabnya karena tiga. Yang pertama, karena kuburan para sahabat radhiyallahu anhum ini tidak ditulis namanya. Tidak ditulis ini kuburan fulan, ini kuburan fulan, ini kuburan fulana. Karena Rasulullah SAW melarang yang demikian. Kemudian yang kedua, karena kuburan para sahabat tidak dibangun di atasnya tidak dibuat rumah, tidak dibuat cungkup. Jadi cuma ditinggikan satu jengkal, kemudian ditaruh batu satu di arah kepala. Kemudian sebab yang ketiga, karena kuburan baki ini bukan khusus para sahabat. Artinya selain sahabat juga dikuburkan di sana. Nah kalau sebuah kuburan, di situ terkandung ribuan orang dengan bentuk yang sama. Tidak ada namanya, tidak ada bangunannya. Dan dicampur maka dengan mudah sekali kuburan tersebut tidak diketahui. E, bagi yang punya pertanyaan, e, silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Nanti kalau ada waktu, seolah akan kita baca pertanyaannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kuburan baki ini yang pertama kali dikuburkan di sana adalah para sahabat radhiallahu anhu. Cuma seperti yang tadi kita sebutkan, kuburan-kuburan para sahabat sudah tidak diketahui dengan pasti. Oleh karena itu yang kita lakukan ketika kita datang ke Baki Yang pertama adalah mengucapkan salam secara umum Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ketika beliau berziarah kubur Dan Rasulullah SAW Ketika beliau dulu masih hidup Beliau berziarah ke makam Baki Bahkan Aisyah radhiallahu mengatakan setiap kali datang giliranku maka beliau menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Baki ini. Apa yang beliau lakukan? Mengucapkan salam secara umum. Di antara salam yang beliau ajarkan adalah Assalamualaikum ahdad diyar minal muminin awal muslimin wa inna insyaallahu la as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian Aku meminta kepada Allah Al-afiyah untuk kami dan juga untuk kalian Dan makna al-afiyah Hampir sama dengan keselamatan Ini kalau e, doa ini kita baca Salam ini kita baca Maka sudah cukup Karena kita sudah mengucapkan salam untuk semuanya Kemudian yang kedua Kita mengingat kematian Dengan berziarah kubur Karena Rasulullah SAW bersabda Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi yang kita lakukan adalah mengucapkan salam yang pertama secara umum, kemudian yang kedua kita mengingat kematian. Kemudian kita menghindari cara-cara ziarah yang tidak diperbolehkan secara syariat. Di antaranya adalah yang tadi kita sebutkan, seseorang datang ke sebuah kuburan bukan mendoakan tetapi justru malah meminta kepada orang-orang yang dikuburkan di situ. Meskipun yang dikuburkan di situ adalah para wali atau para sahabat Rasulullah SAW, maka ini tidak diperkenankan karena doa sekali lagi adalah ibadah Sebagaimana sabda Nabi SAW Oleh karena itu tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah SWT Kemudian yang terakhir Tempat yang diziarahi di kota Madinah ini adalah syuhada Uhud atau kuburan syuhada Uhud. Syuhada Uhud ini adalah orang-orang yang meninggal pas perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Yang jumlahnya kurang lebih 70 orang. Mereka dikuburkan di dekat Gunung Uhud. Kita berziarah ke sana karena keumuman sabda Rasulullah SAW zurul kubur hendaklah kalian berziarah kubur karena berziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Dan dahulu Rasulullah SAW beliau pernah berziarah ke Syuhada Uhud dan mendoakan untuk orang-orang yang dikuburkan di sana. Bahkan para khulafa setelah beliau SAW Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan telah diriwayatkan dari mereka bahwasanya mereka berziarah ke Suhada Uhud. Jadi kita datang ke sana, kita melakukan seperti yang kita lakukan di Baki, Yaitu dengan mengucapkan salam kepada mereka, kemudian kita mengingat kematian. Itu saja. Dengan demikian, kita sudah melakukan e, ziarah yang disyariatkan di kota Madinah ini yaitu dengan mengunjungi lima tempat. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, Sholat di dalamnya Kemudian Masjid Kuba Kemudian yang ketiga adalah kuburan Rasulullah SAW Dan dua orang sahabat beliau Kemudian yang ketiga adalah kuburan Baki Kemudian yang ke eh, yang keempat adalah kuburan Baki Kemudian yang kelima adalah Mengunjungi berziarah ke makam syuhada Uhud Dan ini adalah lima tempat Sedangkan tempat-tempat yang lain Maka tidak disyariatkan untuk diziarahi dengan maksud ibadah. Di sini ada yang dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Yang menurut sejarah ada yang mengatakan itu adalah pernah terjadi e, eh, salat di sana yaitu salat asar. Para sahabat pada dua rakaat yang pertama menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Kemudian pada dua rakaat berikutnya mereka menghadap ke Ka'bah. Karena ketika mereka sudah menyelesaikan dua rakaat yang pertama, datang seorang sahabat yang mengabarkan bahwasanya kiblat sudah berubah. Sehingga dinamakan Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain ini meskipun menurut sebagian ini adalah bersejarah akan tetapi tidak ada dalil bahwasanya orang yang melakukan sholat di sana mendapatkan keutamaan tertentu. Seperti kalau kita sholat di Masjid Nabawi dengan sholat di Masjid Kuba. Ini dalilnya jelas. Sholat di dalam kedua masjid ini mendapatkan pahala yang lebih Adapun sholat di masjid Kiblaten maka tidak ada dalilnya Kalau kita datang ke sana dengan keyakinan bahwasanya sholat di sana lebih afdal Atau ada keutamaan tertentu maka ini tidak diperbolehkan Tapi kalau datang ke sana Hanya karena ingin melihat sejarah Artinya ingin tahu saja tentang sejarah Kiblaten Maka ini diperbolehkan diperbolehkan kalau maksudnya adalah hanya ingin sejarah saja, ingin melihat sejarah saja. Adapun datang ke Masjid Kiblatain dengan keyakinan bahasanya di sana adalah e, sholat di sana mendapatkan keutamaan tertentu, maka ini tidak diperbolehkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.